akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu kan jaminannya surga Bu ya. Kalau misalnya maksiat, tobat, maksiat, tobat sampai terus kayak gitu, apakah bisa dikatakan bisa berakhlak mulia? Ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Uh, akhlak, akhlak itu apa sih kan begitu? Akhlak itu ada lahir dan batin. Akhlak lahir tidak cukup. Akhlak lahir itu bahasa basi sosial. Aku harus tanam senyum, nah, akhlak, wajah yang ceria dan sebagainya. Tapi harus dari pancaran hati sehingga ada ilmu membersihkan hati. Sehingga ada yang namanya munafik. Wajahnya senyum, hatinya cemberut. Karena dia action, jago action. Pernah menjadi pemain sinetron. Jadi senyumnya pintar. Kemana-mana senyum. Biar tampak cantik dan sebagainya. Nah, itu Kedipnya sudah mendua kebencian dalam hatinya. Hmm. Ya. ya bukan itu, tapi dari pancaran batin. Jadi hatinya pecinta, hatinya pemaaf. Hatinya tidak mendengki. Maka dari hati itulah muncul bahasa satu wajah yang ceria. Bukan wajah ceria yang di, dibuat-buat. Jadi memang kalau ketemu saudaranya karena kerinduan. Oh. Bukan action, jadi kalau baik dengan ibunya pun di rumah juga baik bukan di jalan saja di saat dilihat oleh bawahannya. Oh ibunya dibonceng sampai di rumah dibentak. Bukan. Kan dari seorang tokoh sama istrinya tuh wah di luar pegang tangan istrinya sampai di rumah wah berantem gulat banting piring tuh. Action bukan begitu akhlak. Tapi akhlak dari batin. Jadi kita bukan basa-basi sosial dalam berakhlak itu. Hanya saya harus begini. Kenapa? Sebab yang namanya akhlak disepakati orang yang berakal. Kalau orang ganggu ke tetangga, biarpun orang kafir mengatakan itu jelek, biarpun tidak kenal Nabi Muhammad. Cuman kita berhubungan dengan tetangga bukan urusannya kita itu basa-basi sosial. Tapi Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Kalau kau iman kepada Allah dan hari akhir, hubunganmu dengan tetangga yang baik. Ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang menyelamatkan kita masuk surga. Bukan akhlak itu akhlak lahir itu basa-basi tidak. Oh, dia ada seorang seorang eh, seorang penulis di Amerika sana ternyata menulis tentang bagaimana anda berbicara. Wah, semuanya akhlaknya Rasulullah. Judul buku bagaimana menjadi sekretaris yang baik. Akhlaknya Rasulullah semuanya. Bagaimana anda berhasil dalam berkomunikasi. Akhlaknya Rasulullah. Tapi tidak kenal Nabi Muhammad. Akhlaknya baik. Cara lahir berinteraksi dengan manusia yang baik. Bukan itu yang yang dimaksud dengan akhlak. Harus ada pancaran dari batin. Pancaran dari batin maka ikhlu akhlak yang menjadikan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala sehingga para ulama membahas dalam ilmu yang namanya ilmu tasawuf ya begitu sebaliknya orang tidak boleh mengandalkan hanya baik di hati saja ada orang memang baik di hati lembut dengan pokoknya mudah memaafkan dia tidak dendam dan sebagainya akan tapi ngomongnya ceplos-ceplos ya nggak bisa dong ada aturannya dong sebab berbicara sendiri ada hitungannya dan Allah kullu kalamin ada ma'alaihi lalah jadi lahir batin. Semua omongan anak Adam itu ada hitungannya di hadapan Allah. Dan hukuman kecuali untuk zikir kepada Allah dan amar ma'ruf dan mungkar, mengajak kepada kebaikan. Kalau omongan yang lain tidak berguna. Jadi jadi nggak cukup orang yang penting hati saya baik. Saya tidak marah, saya nggak dendam. Tapi kalau mau ah, ceplos ceplos. Nah ini jadi adil ah, lahir dan dapatin akhlak itu. Sehingga ilmu akhlak dibahas lebih dalam lagi dalam ilmu tasawuf. Sehingga dalam ilmu tasawuf ternyata ilmu misalnya tawaduk dan sebagainya. Tawaduk bukan merundukkan kepala. Orang merundukkan kepala ternyata paling sombong karena mengatakan orang kok semuanya sombong semua nggak ada yang tawaduk seperti saya. Ini kan sombong namanya. Ayo. Nah oleh kiri kanan lihat orang kok pada masya Allah di depan ustadz kok kepalanya ngelongok semuanya ini sombong dan ada tahu waktu kayak saya ini kan rupanya dia merunduk paling <laughs> sombongnya seseorang baik makanya akhlak terbiah alhamdulillah kita termasuk manhajnya orang yang menekuni dunia terbiah namanya ahli tasawuf ilmu tasawuf tazkiyatun nufus tathirul qulub membersihkan hati bagaimana kita dengan orang tidak benci dan sebagainya sehingga kalau temui, ya senyum senyum benar bukan senyum bahasa kasih baik kita saja Allah